Ya, ya seperti itu. Memang banyak sesuatu yang apa. Makanya banyak ulama ngendikan banyak perilaku duniawi yang menjadi alam amal ukhrawi karena ni niat. Juga sebaliknya banyak perilaku ukhrawi yang akhirnya menjadi duniawi juga juga karena niat. Makanya niat itu diatur sedemikian rupa. Nah, ini juga sama. Duduk tasahud akhir. Ayo, duduknya dulu, duduk tasahud, baca sholawat itu satu paket makanya al atase wal asir wal hadi asar atas sahut wa qudhu wa sholat ala nabi sallallahu alaihi wasallam fatasahudu mengkoti tasahud wa qudhu lan nungguh tasahud in akobahuma lamun ana semaca akibat tapi sami ya lamun mungkasi utawa nyusuli huma ing tasahud lan kuut apa salamun salam iku ruknani berarti rukun karuni jadi tasahud yang diakhiri salam itu berstatus rukun. Berarti tasawuf awal berstatus sunnat karena tidak diakhiri salam. Jadi nak wonten tiang traweh kok patang rokaat langsung salam itu nggak bisa dikatakan batal karena statusnya tasawuf awal nopo sunat. Ya. Tapi kalau traweh itu sudah monggo monggo. Kalau traweh itu sudah menjadi alamiah, jadi biasanya ulama berdebatnya begini, ini dengerin ya. Kata taraweh itu alamiah apa implementasi dari Qiyamul Lail? Ayo jawab. Traweh-traweh itu alamiah apa implementasi dari Qiyamul Ramadan? Kalau kamu katakan kiamu Ramadan, maka ada orang traweh langsung 4 rakaat tanpa tasahud awal harus kamu katakan sah karena tasawuf awal berstatus sunat Tadi kan dikatakan tasawuf yang wajib itu yang diakhiri salam. Berarti tasawuf awal sunat Di mana-mana kalau sunat boleh ditinggalkan. Yeah. Tapi ada ulama yang agak ekstrim mengatakan begini cara berpikir tarawah itu alamiah. Alamiah artinya yang dikatakan terawih, <laughs> Yang dikatakan terawih adalah sholat dua rakaat dengan satu salam. Paham ya? Artinya kalau empat rakaat dengan satu salam itu namanya tidak terawih. Paham ya? Makanya seperti itu tuh ya gak usah diperdebatkan. Seperti gini, sampean kalau sholat witir aku yakin agak sing batal, cuma pangeran maklumi. Oh, aku yakin agak sing batal tapi pangeran maklumi. Jadi disahno, kenapa sah? Dimaklumi Allah Subhanahu wa taala Kamu kalau witir kan dua rakaat dulu. Dua rokaat setelah itu sekarang pertanyaan saya, ketika dua rokaat gue niat tembi, wong niati witir kok genep, ya kan? Apa? Lah pertanyaannya begini, ketika rokaat ini minal witri, kemudian orang ini ternyata nggak nerus sing saat rokaat, Itu sah sebagai witir apa sholat biasa? loh ada adik kaya murid tapi beling-beling ya modelnya itu mau mau rasa ya tapi ya apa kagak zaman akhir ya siapa ndak ketika dua rokaat itu jenenge sholat witir apa ndak gitu saja pertanyaan orang oleh ngeper jawabnya ngono dok ketika dua rokaat itu witir apa enggak tidak lah iya, lah ya ikut paket witir berarti niatnya sampean gini ya Allah saya sholat dua rakaat ini paket witir loh Gusti <laughs> makanya solu sunatan rakaat ini minal witir jadi seperti itu itu kan bingung kita gitu. nah sekarang begini ndak ini latihan fikih karena saya pengajar fikih kalau ada orang sholat ya saya ulang lagi ya ada orang misalnya begini ada orang sholat, terus sarongnya itu pas sampai dengkul, sampai lutut. Kalau dia ruko pasti jengking pupune ketok. Iku batale ini wis ruko apa mulai pertama batal? Enggak jawab saja. Apa? Ketika ruko apa mulai berdiri sudah batal? Ketika ruko, Awas saya lagi ya. Enggak ini undian berhadiah. <laughs> Itu di Asbawan Nadhair itu ada pertanyaan gini. Lalu yang dikatakan sholat itu apa? Yang dikatakan sholat adalah satu akwalun wa af'alun muftatahatun bitakfir muftatamatun. Nah, lalu ketika dia ruko itu batal. Ba batal yang batal apa nih ya, Pak? Wong dia belum berbentuk sholat. Berbentuk sholat itu kan kalau sudah absolut sampai salah. Yang batal itu apanya? Wong sholatnya erong kasil. Bingung tuh saya mesti. Jadi masa, makanya, makanya pertanyaannya itu apa ya? Fakih itu kadang ya, ya sudah seperti itu memang angel. Makanya kalau kamu melihat perempuan itu di takrib itu melihat perempuan yang ajnabiyah itu haram kecuali untuk sekian hal termasuk mulang muamalah ngopi dia ke muamalah ya repot sekarang pertanyaannya, kamu ngopi demi melihat apa melihat untuk ngopi? Tidak jawab. Lah niatnya niate ngopi, mestinya kan brewok lah ya di ngopi ini kan gitu. Cek bakule brewok, cek bakule komisen. Kopi enak. Nah yang kira-kira agak haram itu mesti begini. Saya sama Habib Ali jalan ke Jakarta terus ngantuk ngopi. Kebetulan bakule ayu insya Allah halal karena orang niat Nak sampean kan gak apal. Wah, oh, sing pojok kono wae. <laughs> Wah, itu mes, itu mesti haram itu tak jamin itu. Goblok ngopi kok ning kene ning kono wae. <laughs> Kalau saya sama HP paling enggak. Jadi ya melaku-melaku ngantuk ngopi. Kebetulan bakule ayu. Ya terus mungkin ya wong soleh ya cepet ya ini bahaya ini. <laughs> Nak pas soleh ya gitu. Kalau enggak pas wah cocok ya. Lah mulai ngomong cocok itu masalah kan. Makanya pertanyaannya itu yang halal itu nazar li taklim apa taklim di nazar? Apa? Nazar. Mbol kowe <laughs> Jadi itu masalah-masalah fikih memang makanya kalau berteman orang fasik itu hati-hati ya. Kalau itu kamu lihat umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang perlu kamu selamatkan, yang perlu kamu bina jenenge tarbiyatul fasik, membina orang fasik. Tapi kalau kamu memang bermental fasik ini namanya mualah berkawan sama orang fasik. Itu hukumnya langsung rubah. Kalau mualah ya haram, kalau tarbiyah sunat atau bahkan wajib. Lan takok bedane piye Gus? Ya takok nawakmu. Ya sudah seperti itu gak ada jawabannya sudah. Sing kok ya. akhirat nabi hukum bima kuntum tak malun sing kok apa piambak sing apa meng menghisap. Bon terus nol ya. Wa illa fasunnatani. Eh wa illam Yakib huma salamun fasunnatani. Terus ini aturan pokok fikih sebenarnya wa kaifa ada jaza. Sebetulnya aturan duduk itu enggak ada. Kamu duduk gaya apa saja itu sah. Wa kaifa ada lan hale kaya apa lungguh sapa wong jaza mengko menang apa ikilah kuut. Terus tenggene lungguh teng napa? Tasawuf akhir misalnya kue silo ya sah. Gaya lungguh apa sah? Meskipun ya rada kurang ajar, mau sholat arang-arang kok. Tapi secara hukum sah. Jadi misalnya wonten wong desa terus kadang tasawuf akhiru sikile rada melekang, kadang wis pokoke wakai fako kok ada jasa. Jadi pentingnya ngaji ngeten iki paling gak nglahirno husnudzon. Bahwa aturan duduk itu gak ada. Misalnya aja aja mentang-mentang sampean khusuk lu gue bener terus nak ono lungguh untuk metintang sithik. Wah iki gak sah. Gak tau ngaji. Kowe sing ora tau ngaji mau coba kaifa apa ada jaza aneh-aneh. Wes kira tau ngaji wa kaifa ada jaza. Enak ya, ora tau ngaji malah nuduh. Iso wae sing nunggu ora bener ku wali malah lara ya. wae. Meskipun agak-agak ya ora. <laughs> Ono wali kok gue ngono. <laughs> Tapi nak misalnya wali tenan kualat sama. Wa kaifa ada jaza. Terus hukum itu penting. Sehingga kalau sampean haji tenggene Mekah niku salat itu macam-macam kalau nganti saya ke eskal tapi serai so protes. gue lebih. Wong kuat ngadeg gue kursi nak sholat kok lungguh. Nak teng Indonesia wong sholat lugu rak ngentosi bener-bener lemah. Neng Arab gak kuat gue kursi. Sholat lungguh. Engkau nak ngarep iku sofa kosong, kursi ini digawa. Ya lungguh meneh. gue lugu kursi ngalor ritual kuat kok sholat. nak teng Jawa gue anggerung ngape mati cek sholat ngadeg. Kursi nenteng. Kursi nenteng. Jadi ya kalau bukan ngerti nih. Ada lagi yang orang Arab, mungkin Arab Bedui. Itu kalau ada yang nelpon, itu teleponnya dijupuk. Jap solim. <laughs> Kalau aku dong ditakoi Gus umat madzhab popo? <laughs> Aduh, kita ketoke madzhab goblok. <laughs> Apa disalahno ku orang Arab? uang Arab. orang disalah disalahno ku. Akhirnya debat. Solih pikiran pirang huruf. Ya telu nak cara nahwu nggih. Sot lame sitok kan tasdid berarti bin. Telu. Telu wis batal loro. Batal. Pas. Ya? Yo kok pas. Ya? <laughs> Seru wepet. Serepot-repot. Sementing sampean ngerti gitu, terus salat iku wa kaifa ada jasa. Terus ngerti ngaten iki niati ben khusnudzon be umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak sampean gak ngerti ilmu iku gampang suudzon. Lungguh kok ngono ning dinggon salat tasawuf akhir lungguhe yo ngene. Lah lungguh yang dilakukan Rasulullah itu bayangan ideal, standar ideal di tasawuf akhir duduke ya kaya Rasulullah sing ditirokno para ulama sampai guru-guru kita. Tapi ku tetap standar liyah, standar utama. Tapi sakjane wa kaifa ada jaza. Jadi penting. Sanggep ae ben maring husnudzon. Misalnya orang tasawuf akhir kok ambek swilo ngono Anggap Ojo tuh, wah aliran nih, <laughs> ojo ojo ngono sih. Iki bar ngaji menjadi ya tolibin, lagi seneng senengnya praktek ngono. <laughs> Tapi ya rapati wali mesti, wali kok kontroversi aneh-aneh. Cuma umpama ngono, kowe aja langsung darani gak sa. Apa meneh nuduh wali aliran. Is biasa wae, tapi ojo praktek nggih. pokoknya umumnya buang lah ben gak kontroversi. Tapi kalau ngadepi wong liya tetap kita keyakinan wa kaifa ada jasa dengan duduk gaya apa saja sah kata yang tengah Arab yang yang gendut lebih nak sholat kan sikile di di selujung dong mereka jajal tahiyat kata semua yang gegeplek lo nanti rawa gendut noto wetenge kan gak iso jadi <laughs> lugu kira no bujur lah mereka jajal merak teknologi guling kan nah, ini takbirnya ya wakai fako ada tapi eh, angan-angan ya rasopan orang sopan pangeran ngono terus piye saya Pak ini baru kayak ngaji gitu terus wong niku ben gampang husnudzon ambek umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mergi kita tuh gak mungkin bayangno donya ideal itu ora mungkin. Kok jenang roh tiang tawaf ngono semua macam-macam. Coba misalnya buat naten pendapat Imam Malik sing darani batali wudu nyuwun sewu lamsu maknane jima. Madhabi Abdul bin Abbas. Lah sampean tawaf ya mesti rasa, mesti kedemek wong wedok. Kedemek wong ayu-ayu, kadang kowe ya gelem tenang. Lha itu satu-satunya solusi nggih kita intikal napa? Masa? Oh, tetap ra iso ra kedemek. Wis aku ora ganteng lah tetap kedemek. Niat khusyuk oh gitu tetep kedemek. Apa meneh awale wis rapati khusyuk. Lho kok iso wong khusyuke kedemek. <laughs> kula nate tawaf haji, kula haji tahun 2012 nomor 13. Bar tawaf bib niku untuk sak iku entuk bojone wong ya. Dadi ini nyangka aku bojone dicekeli pundakku. <laughs> kan wong tawaf wong lanang kan kamu kan dari belakang kan sama semua. Bareng terakhir diduluk, "Loh, jebule ora?" Piye gitu. Lah aku yo ora krasa lagi usul pangeran ojo bae. <laughs> aku ojo kenapa kok sampeyan terus krasa. <laughs> Wah ngenyek wong niku, ngenyek wong niku. Mboten kula pas niku intenan ning pangeran tenan, gak krasa ora sing nyekel. Pas niku lho bos sak teruse ora pas iku. Mergo iku tawaf kula setengah telu esuk. Ya sak fasik-fasike wong nak yamono wae eling pangeran to, dadi pas pas khusuk-khusuk. Nganti ana wong nyekel iku gak keras. Bareng partawaf lho, jebule wong wedok bojone wong. Wah matane wong.